kan halaman 222. Qala al-Jami afallahu ta'ala anhu su'alun yuqalu kalimatullahi ilmuhu Di sini hal yukalu kalimatullahi ilmuhu. Begitu pertanyaannya. Ini pertanyaan yang disampaikan <clears throat> kepada saya bin Bas. Apakah dikatakan kalimatullahi adalah ilmunya Allah? Jawabannya lah Tidak. Jadi kalimatullah bukan ilmu Allah, bukan ilmunya Allah. Al-kalimatu ghairul ilm. Jawaban beliau tidak kalimat itu tidak atau bukan ilmu. Ini dari sisi <clears throat> penggunaannya dalam bahasa Arab وضع العربي kalima bukan semakna dengan ilmu. Tapi kalaulah ilmu menuntut bahwasanya Allah memiliki kalimat, insya Allah nggak masalah. Dari sisi dilala al-iktidok, dilatul atau dilatul iltizam. As-su'al ahsanallahu ilaika. مناسبة الحديث للباب ya ini pertanyaannya apa munasabatul hadis lil bab apa kaitannya hadis dengan bab hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari bernomor 7463. Hadisnya Abu Hurairah taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan takaffalallahu liman jahada bisabilih la yukhrijuhu min bait illa al-jihad fi sabilih wa tasdiqu kalimatihi. Ini. Ayudkhilahu al-jannata aw yaruddahu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimatin. <clears throat> munasabatul hadis lil bab. Sisi kesesuaiannya antara hadis dengan bab. Dari sisi mana diambil oleh Imam Bukhari? Sebab saya bin Bas, kauluhu tas wa tasdiku wa tasdikun bi kalimati. Bi kalimatillah Atas tiku bekalimatillah min ahamil iman. Jadi al Bukhari mendatangkan hadis ini untuk disesuaikannya dengan bab adalah dalam lafaz yang dibawakan di situ wa tasdiqun bi kalimati. Yakni Allah SWT menjamin untuk dimasukkan surga atau dikembalikan kepada tempat tinggalnya dengan apa yang dibawa berupa pahala ataupun ghanimah yakni berjihad berillah dan demi membenarkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala ini karena iman karena iman dengan kalamnya Allah iman dengan kalimatnya Allah perintah untuk berjihad ini yang dikatakan oleh beliau di sini mereka dikatakan min ahamil iman. atas tasdiqu kalimat kalimatillahi min ahamil iman. Membenarkan kalimat-kalimat Allah termasuk perkara yang paling inti dalam masalah keimanan. Aham, Sintafdil. Dari muhib muhib itu penting. Aham yang paling terpenting yang paling inti dalam masalah keimanan adalah membenarkan kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Tidak mendustakannya. Karena tasdik lawannya adalah takdir. Mulia qala antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Terkait dalam masalah apa? Iman yang ditanyakan oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf hadis Jibril. Akhbirni anil iman. Maka diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Jadi engkau membenarkan karena iman adalah asalnya adalah tasdik. Tasdikul qalb wa bi kalimatillahi mimma yujibu mimma yujibu al iman yujibu au jaba yujibu mengharuskan dan membenarkan dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala mimma termasuk apa yang dituntut oleh iman kalau kita beriman dengan kalimatnya Allah kita harus membenarkannya. Dan pembenaran ini ini dikatakan tasdik imma bil qalb wa bil lisan wa bil jawarih. Perhatikan pembenaran iman itu dengan qaul, dengan qaulul qalb wa amalul qalb wa qaul lisan wa amalul lisan wa amalul jawarih. amalan hati, perkataan hati, amalan lisan dan juga perkataan lisan. Ini wal, wal, dan perkataan lisan dan amalan dengan badan kita dengan perbuatan kita termasuk tasdik. Maka termasuk jihad termasuk tasdik. Jihad termasuk iman, salat termasuk iman. Ya kan? Ada awal Allah termasuk iman. Zikir termasuk iman dan yang lainnya dari semua perbuatan kita dalam perkara-perkara yang disyariatkan, dianjurkan termasuk iman. Ini perkataannya ahlu sunnah wal jamaah. <clears throat> Dari ahlul berbeda, mereka membedakan antara iman dengan amalan. Amalan bukan termasuk iman. Ini kolnya murji'ah. Dan murji'ah terbagi beberapa bagian dan antaranya gulu ada murji'ahnya fukoha. Seperti yang dilewati oleh alimah imam Abu Hanifah. Termasuk memiliki irja dalam hal seperti ini. Wal ilmu awsa'u minal kalam. Berkata Syekh bin Bas Ta'ala wal ilmu dan ilmu itu lebih luas. Awsa ini sim tafdil. Wasi Isim takdirnya awsa. Ah, Wasi luas. Awsa ah, lebih luas. Dan ilmu lebih luas daripada al-kalam. Al-kalamu min ilmillah. Kalam termasuk dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Walamma anzalallahu qawlahu wa ma utitu minal ilmi illa qalilan qalatil yahud indana Taurat. Fahal yaqalun min ilmillah. Dan tatkala Allah menurunkan firman-Nya, "Wa ma utitum" dan tidaklah kalian diberi minal ilmu berupa ilmu kecuali yang sedikit. Maka di saat itu berkata Yahud, kita memiliki Taurat. Kami memiliki Taurat kata Yahud. Apakah Taurat ini termasuk sedikit? dari ilmunya Allah? kalau na'am. Berkata Nabi SAW, na'am iya. Cuma sedikit. At-Tauratu Ba ilaiha ilmillahi qalilun. Taurat secara datnya Ba. Dikaitkan dengan ilmu Allah cuma sedikit. Yakni sebagian daripada ilmu Allah adalah tau Taurat. Allahu Akbar. Perkataan adalah untuk apa? Untuk tajub Allahu Akbar Allah Maha Besar bahwasanya Taurat saja yang dikalangan termasuk kitab yang Allah turunkan untuk sebagian hambanya untuk Yahud itu pun sedih, sedikit. <clears throat> Paham ya Jadi kita ingin mengetahui apa maksud dari kalamnya Imam Bukhari. Jawabannya adalah telah kita lewati bahwasanya tasdikun bi kalimatik. Ini munasabatul hadisi untuk bab yang dibawakan oleh Bukhari bab qaulillahi taala mengenai tersebut. oh <clears throat> ya, Pak. <clears throat> Tadi dikatakan yukolu kalimatullahi ilmuhu. Apakah kalimat Allah itu dikatakan ilmunya? Jawabannya tidak. Yang dari siapa? asal penggunaannya asal penggunaan dalam kalam bahasa Arab bukan tapi dari sisi misalnya ada tiga dilalah tul mutawabakoh, ada tul tadamun, ada tul iltizam ya bisa bahwasanya kalimat kalimat termasuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari tidak dari sisi apa dilalatul tadamun ataupun il iltizam La ilallah. Iya. Orang edan. Eh? Nah itu. Orang-orang seperti itu <clears throat> ketika ada komunis masuk, terima. Ketika ada penjajah masuk, terima. Si A masuk, terima. Enggak ada. Mereka bisa mengetahui dan memilah-milah <clears throat> ini akan merusak umat, merusak bangsa, merusak negara ini nggak terpikirkan oleh mereka. Yang penting gini-gini aja. Mesti mendingan kambing. Kambing itu dikasih makan tembakau nggak mau makan. Kalau itu, ya kan? No smoking. Ya, and <laughs> no smoking. <laughs> no. Apa? No smoking? Bukan no semakin dilarang merokok tapi apa? Para nahdha merok merokok. Ayo. <laughs> Masih mendingan kan? Kambing. Jadi dilarang no semakin itu dilarang merokok. Tapi menurut bagi mereka apa? Kami merok merokok. ayo, itu mananya. <laughs> ayo ini perhatikan. Ya <clears throat> ilallah kita di musibah kayak gitu. Tapi ikhwan ya, Allah kita lanjutkan dalam bab baru. <clears throat> Antum apa enggak tadi yang wal ilmu awsa min kaminal kalam seperti babul khabar awsa min babi al asma. Nah itu. Seperti itu babul khabar awsa min al asma. Kita mengkabarkan tentang perbuatan Allah ini lebih luas daripada kita mengkabarkan tentang nama-nama Allah. Kenapa? Karena kita bisa mengatakan tentang apa yang Allah perbuat dalam semua apa yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau nama harus tauqifi bahwasanya adalah khusus datang dari Al-Qur'an dan sunnah. <clears throat> Tapi Qala Imam Bukhari Ta'ala babun fi fil masyi'ah wal irada, Fil masyi'ati wal irada, Bab yang bicara masalah masyi'ah dan al irada. Wa qaulillahi ta'ala tu'til mulka man tasha. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha. Qala Sa'id bin al-Musayyib an abihi nazalat fi Abi Talibin. Yang mana ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta. Ini pembahasannya telah kita lewati kemarin dalam daras apa? Nawaqidul Islam. Sarana Islam. Ini penting. Inna kala tahdi man Tanil inna kala tahdi man ahbabta Ya kan? Kenapa? Karena Abdullah Halim adalah kafir. Maka syarat datnya nggak boleh dicintai. Kita wajib membenci si kafir walaupun bapak kita, paman kita, ibu kita, anak kita, saudara kita. Maka di sini inna la tahdi man ahbabta. Tidak sebenarnya engkau tidak lama bisa menuzuki orang yang kau cintai. Maksudnya adalah orang yang kau inginkan. Orang yang kau cintai untuk dapat petu. Engkau inginkan petunjuk baginya. Demikian kemarin telah kita lewat dalam taklik yang dibawakan oleh <clears throat> muridnya Syekh bin Bas Abdullah Muhammad Nasir Al-Fihri. Panjang di sana. Dalam bahasa Islam yang ke delapan salah. Delapan. Delapan sembilan. Delapan salah. Taib. Wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yani al-masyi'a wal irada tu'til mulka man tasa. Jadi man tasa ini. Saidnya. Illa ayyasa Allah. Kemudian. Walakin Allah yahdi ma yasha Dan yang selanjutnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ini yurid. Al-Hadis berakam sabal warbami awa wa bawasitin hadasana musaddad Hadatsana Abdul Waris an Abdul Aziz an Anas annahu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza da'awtumullaha fa'zimu fid du'a wa la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakriha lahu Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kalian berdoa kepada Allah fa'zimu fid du'a maka apa tegaskanlah dalam doa jangan kau gantungkan dengan kalimat masyiah fa'zimu ya ini azim apa ya tegaskanlah bikinlah kalimat yang tegas bukan digantungkan dan janganlah seorang dari kalian sekali-kali mengatakan insyta jika engkau mengendaki ya Allah berilah aku jangan ngomong seperti itu tapi faktini Allahumma tini dan semisalnya tanpa dikasihin sikta kenapa karena Allah Ta'ala sehingga Allah tidak ada yang memaksanya wala mustakrihalahu Allah maka sungguh Allah tidak ada yang memaksa baginya tidak ada seorang pun yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka jangan kau bilang insikta faktini. Tapi Allah maktini ya Allah. Ya Rabbi. Dan semisalnya. Ini makna pak Makna pak pak zimu. Azm. Berikan suatu kepastian. Mintalah dengan pasti. Jangan kau gantungkan dengan insikta jika kau mengendaki. Mahfum? Jika engkau minta kepada Allah Ta'ala, maka mintalah dengan kalimat yang pasti. Namanya apa? Azm. <clears throat> Berkata Syekh bin Basrah Rahimullah taala wa muradul muallifi bihada annal wajib 'alal ibad isbatu masyiatillahi wa iradatihi. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan bab ini ayat dan hadis yang dibawakan bahwa yang wajib atas semua hamba Allah menetapkan masih hanya Allah kehendaknya Allah dan iradanya Allah taala wa anna ma Allahu kana ini sa'akaunahu kana jika Allah menghendaki wujudnya satu maka terjadi Wa malam yasa lam yakun dan apa yang Allah tidak kehendaki untuk wujud maka enggak terjadi. Wa anna masyiatahu nafidatun amatun la mani'a lima sa'a subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya masih hanya Allah Ta'ala nafidah. Apa nafidah ini? Ama, ya ini apa? Terlaksana Nafidatun amatun terlaksana. Tidak ada yang menghalangi untuk apa yang Allah kehendaki. Maha suci Allah dan maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Jadi masyaAllah Allah adalah nafidah. Nggak ada penghalangnya. Ya kan? Ah, apa mana nafidah tadi? Terlaksana. Lamanya tidak ada yang menghalangi untuk apa yang Allah kehendaki. Yang Allah inginkan subhanahu wa ta'ala. Famasa'ahu jalla wa ala nafada. Nafada. Apa yang Allah kehendaki, maka terjadi. Terlaksana. La rod, lau gak ada yang menolaknya. Rod, ini sempail. kata rod, ya ruddu Raddan fahuwa raddun. Simpa, simpail. Jadi nggak ada yang menghalangi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki terjadi, terlaksana. Dalilnya innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakunu. Hanya saja perintahnya Allah apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah katakan kepada sesuatu tadi dengan perkataan kun maka jadilah sesuatu tersebut fayakunu huwa <clears throat> wa ma tasa'una illa ayyasha Allah wa ma illa ayyasha Allah ya kan kalian nggak memiliki masih asal asal kecuali apa yang Allah ke kehendaki. Yu'til mulka mayyasa wa yudhillu mayyasa wa yahdi mayyasa walau sa'a rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun fadarhum ini dari ini fi'il amr <clears throat> fadarhum maka biarkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan dalam bentuk kedustaan kalau seharap buka, jadi kalau Allah mau mengendaki, mereka nggak akan melaksanakannya. Kalau sya'allahu maktatalu, jadi kalau Allah mengendaki, mereka nggak akan berperang, berbunuh-bunuhan. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tetapi kan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ila dalik. Selain itu banyak sekali ayat yang terkait dengan isbat, penetapan masih dan iradah. Famasyiatu nafidatun subhanahu wa ta'ala. Maka masyiatnya Allah adalah nafidah terlaksana. Enggak mungkin terhalangi subhanahu wa ta'ala. Wa ma fil wujud kullihi. Dan apa yang ada dalam wujud? Apa yang dalam kaun? Apa yang dalam kenyataan ini? Seluruhnya nasaan masyiat timbul muncul dari kehendaknya Allah Ta'ala muncul dari masyiatnya Allah Ta'ala. Jadi apa saja yang wujud akan akan ada rinciannya di bawah ini. Innama amru idha arada se'an ayakul lahu kun fayakun inna rabbaka fa'alul lima yurid yakni lima yasa Yurid di sini maknanya adalah apa masih masyiah. Fa'alul lima yurid maknanya fa'alul lima yasa Narab baka faal faal maha berbuat. Faal maha berbuat. Untuk apa yang di masih akan dikehendaki. Wala min ma'nal iman bil qadar. Pembahasan di atas tadi itu masalah masya dan iroda termasuk dari makna keimanan kita dengan takdir. Ya kan? Apa yang terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang luput dari kehendaknya. Fa'inal imana bil qadar yasmalu arba'ata umurin. Maka sungguh keimanan dengan takdir itu mencakup empat perkara. La yatimmu Al-imanu bil qadar alladhi wa aslun min usulil iman illa bi imanil abdi bi arba'ati umurin. Tidaklah sempurna Mananya apa? Tidaklah sah. Di sini. Layatimu mananya apa? Layaseh. Bukan tidak sempurna dalam arti apa? Layak mul. Sah tapi nggak sempurna. Tidak, tapi tidak sah imannya seseorang dengan takdir kecuali eh, yang dia itu termasuk landasan atau pokok dari pokok-pokok keimanan kecuali dengan berimpian seorang hamba dengan empat perkara. Yatim mutamma yatimu mananya apa di sini? ya yasih bukan maknanya adalah sempurna tidak sempurna tapi sah tidak <clears throat> Maafum itu empat perkara tadi harus benar-benar wujud pada keyakinannya seseorang yang dia memiliki pernyataan iman kalau enggak tidak yatim tidak yasih perhatikan karena makna tamam kadang bisa beda dengan makna apa sahih atau sehat. <clears throat> Apa? Al-amru awal perkara yang pertama empat tadi empat perkara yang terkait dalam masalah keimanan. Al-amrul awal yakni mina bi ilmillah. Seorang harus beriman tentang ilmunya Allah. Wa anallah alimun bi kulli ini perinciannya. Apa makna iman dengan ilmunya Allah? yakni bahwasanya Allah adalah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. La yakfa alai khafiyatun subhanahu wa ta'ala tidak ada perkara yang tersembunyi tersembunyi atas Allah. Perkara yang khafiyat itu apa? Perkara yang yakfa tersembunyi. tidak ada perkara sesuatu yang tersembunyi atas Allah SWT. Artinya, semua yang terkait dengan wujudnya sesuatu itu nggak ada sesuatu pun yang tersusun atas, atas apa atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang qadim. Dan ilmu yang wujud terkait dengan wujudnya sesuatu tadi terkait dengan terjadinya. Tidak ada yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang kita duduk di sini membacakan kitab ini. Ini sudah tertulis dalam ilmunya Allah taala, sudah ada. Terjadinya juga Allah mengetahui. Sekarang ini bukan kok dulu saja Allah tahu, Ketika terjadi Allah nggak tahu. Ya kan? Kita sekarang dulu di sini membacakan kitab ini bersama sama ini di masjid ini. Ini sudah ada dalam ilmunya Allah dan sekarang pun Allah mengetah mengetahuinya. Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Anna Allah bi kulli shay'in alim supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah sungguh ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Bikuli tanpa ada yang terkecualikan. Ya kan? Anallah bikuli alim. Ini perkara yang harus diimani untuk seseorang bagi seorang yang mengaku iman dengan Allah harus mengetahui apa? tentang ilmunya Allah adalah ilmu yang mencakup segala sesuatu, nggak ada sesuatu yang tersembunyi atas ilmunya Allah Taala. Nah, itu. <clears throat> Martabah yang kedua. Ini empat perkara dikatakan arba'atu marotib. Arba' marotib ini adalah diantaranya adalah ini martabah yang pertama tadi. Martabah kedua kita batu lil asya. Jadi perkara yang Allah ilmui juga Allah tulis. Anau kata baku lesein subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah menulis benar segala sesuatu. Enggak ada sesuatu pun yang tidak tertulis. Luput dari kitabnya Allah enggak ada. Kama kala azza wa jal alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dzalika fi kitabin. Alam ta'lam ta dalam kau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi. Ma ini umum. Ya alamu ma. Inna dzalika sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah fi kitab di kitab. Ditulis inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh hal tersebut sangat mudah atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Ta'ala surat Al-Hadid Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nabra'aha. Jadi ma asaba min musibatin fil ard apa saja yang terjadi dalam bentuk musibah di bumi dan juga di jiwa kalian melainkan tertulis dalam kitab sebelum terjadinya, sebelum kami mewujudkannya Inna dzalika 'ala Allah yasir sungguhnya itu semua adalah atas mudah atas Allah Subhanahu wa taala. Gampang bagi Allah taala. Jadi semua yang terjadi dalam ilmunya Allah dan ditulis wasalis masyiatu an-nafidatu yang ketiga martabat ketiga dengan ketiga adalah masyiatnya Allah yang terlaksana Enggak ada yang menghalanginya yu'minu bi anna ma sa'a Allahu kana wa ma lam yasa' lam yakun. Kita beriman bahwa apa yang Allah kehendaki kana terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki lam yakun tidak terjadi. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Jadi kalian nggak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang Allah ke kehendaki. Inna rabbaka alimun hakim. Sungguh Rabbmu adalah maha alim, maha mengetahui, maha bijaksana dalam segala sesuatu. Hakim. Memiliki hikmah dalam segala hal. Dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala fi wa'dihi wa wa'idihi. Wa hukmihi. Dan semua af'alnya adalah maha bijak. <clears throat> Inna Allah yaf'alu ma subhanahu wa ta'ala la radda lahu jalla wa ala wa huwa ala jam'ihim idza yasa'una qadirani subhanahu wa ta'ala idza yasa'u idza yasa'u qadirun <coughs> Jadi ini kesalahan ketiga ini adalah apa saja yang terjadi itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput dari kehendaknya Allah. Ini sebagai pembeda antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Ya kan? Kalau Mu'tazilah kedolimannya hamba ini tidak dikendaki oleh Allah. Ini Mu'tazilah. Jadi mereka mentakwil-takwil. Orang yang pemahaman seperti ini adalah dulu ada di Bangil. Sebagian ustadz mereka memiliki pemahaman ini. Pemahaman apa? <clears throat> Iktizal Ar-rabi martabah yang keempat khalquhu lil asya wa ijaduhu laha wal khallaqu laha Allah menciptakan segala sesuatu yang wujud ini dan Allah mewujudkannya untuk segala sesuatu tadi itu dan dia Allah dalam maha pencipta lali lil asya wal mujid apa makna mujid yang mewujudkan. Qaddaroha wa khalaqaha. Allah yang menakdirkan dan Allah yang menciptakannya. Sa'aha wa khalaqaha. Allah mengendakinya dan Allah menciptakannya. Hadar rabi'u annahu khaliqul asya wa mujiduha wa mukhtari'uha. Yang keempat ini adalah Allah pencipta segala sesuatu dan yang mewujudkannya dan yang memunculkannya ala ghairi misalin. Apa ini? Sabak atau sabkin? Nah, Ala ghairi misalin? Hmm? Kalau ini master banyaknya adalah sabit mananya? Ala beri misalin? Sebkin. Ya tanpa contoh sebelumnya. <clears throat> Allah khaliku kulisai. Hal min khalikin Ya ini tidak ada. Hal min khaliqin ini. La yujad pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah? Jawabannya adalah tidak ada. Sebab menulis tingkar. Allah khaliqu kulli Jadi segala sesuatu Allah yang menciptakannya. Jadi perbuatan kita pun juga Allah yang menciptakannya. Kita bisa mengucap kita termasuk makhluknya Allah. Allah yang menciptakannya. Ya kan? Kita bisa berkedip melirik, dan semisalnya bernapas. Bahkan nafas itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sesuatu yang luput dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yang wujud. Mau dikatakan khulkulul asya. Semuanya mentok perkara yang baik dan perkara yang jelek. Allah yang menciptakannya, Allah yang mewujudkannya. Ya kan adanya kekuburan, kesirikan, kedoliman, kemaksiatan seluruhnya. Kebaikan Allah yang mewujudkannya. Tidak ada wujud dengan sendirinya. Bukan kok hamba itu mewujudkan sendiri tanpa Allah yang mewujudkannya. Ini tidak benar. Kalau Kalaulah hamba itu yang mewujudkan tentang kedoliman dia, kejelekan dia, dan Allah tidak mewujudkannya berarti Allah kalah. Allah kan? kalah. Ya kan? Allah menginginkan baik, hamba menginginkan jelek, terjadi jelek. Dan Allah nggak menyertakan kecelakaan tersebut. nggak menginginkannya. Berarti Allah kan kalah dengan hamba. Ini tuntutannya. Mahfum? Allah menginginkan dari hambanya agar baik. Hamba punya keinginan jelek. Terjadi kejelekan. Kalau ini bukan kehendaknya Allah. Hah? Jadi kalau begitu Allah kalah dengan hamba. Hamba ingin kejelekan, terjadi kejelekan. Allah ingin kebaikan, tidak terjadi. Enggak terjadi. Allah menginginkan seorang hamba agar baik. Ternyata hamba tadi berbuat jelek. Yang saya katakan dikatakan bukan takdirnya Allah. Berarti kalau begitu Allah itu kalah dengan hamba dalam hal seperti ini. Inilah konsekuensi kebatilan madhabnya Mu'tazilah dalam masalah ini. <clears throat> Taib. Mahfum. Fal masyiatu sifatul umum Fal masyiatu laha sifatul masyia. Kehendaknya Allah bagi semua makhluk tadi adalah sifat yang umum. Famasya'a kana wa malam yasallam yakun. Fal masyiatu laha maka kehendaknya Allah yang terkait dengan asya dengan semua apa yang Allah ciptakan adalah sifatnya umum. Masya untuk segala sesuatu itu sifat umum, maka apa yang Allah, apa saja yang Allah kehendaki terjadi. Dan apa yang Allah akan daki tidak terjadi. Watakunu fil khair wassar. Dan keberadaannya adalah dalam kebaikan dan dalam keburukan. Wujudnya atas masyiannya Allah Ta'ala. Bukankah Allah itu menghendaki yang baik-baik saja? Yang jelek kehendaknya hamba. Allah yang menginginkan kebaikan, nggak terjadi yang terjadi jelek. Kemudian jelek ini adalah bukan kehendaknya Allah. Ini adalah tidak benar. Maka dikatakan fil khairi wassar fatakunu fil khairi wassar min hayatin aw mautin aw azzin aw salahin aw dalalin wa ghairi Baik berupa kehidupan, kematian, kelemahan, kebaikan atau kesesatan dan yang lainnya. Semuanya adalah masyiatnya Allah Taala innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguh Allah yaf'alu berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi semua wujudnya di muka bumi ini jelek dan baik adalah apa? Masih atas masih hanya Allah taala. Wa amal iradatu faya kisman. Adapun irada maka ini dibagi menjadi dua, kismani. Al awal iradatun bimakna al masyiah. Bagian yang pertama dari dua bagian al irada. Irada bimakna makna semakna dengan masyiah Kama qala azza wa jal innama amru idza arada sayan ay idza sa'a syai'an. Nah, bagian pertama irada bermakna masyiah yakni innama amru idza arada ini idza sa'a. Ayakul lahu kun fayakun bimana al-masyiah. Inna rabbaka fa'alu lima yuridni lima yasa'. ومن هذا قول سبحانه فما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يعني يشاء أن يهديه وما يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkannya dijadikan dadanya sempit haraj sama saja doyikon harajan mana sama sempit Seakan-akan dia naik di langit, terbang di langit. Ya adu. La radalha li'annaha bima'na al masia La radalha tidak ada yang menolak irada tadi. Kenapa? Karena bima'na al-masi'a. Oleh qala fi qisati Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. <clears throat> Dikarenakan inilah Allah Ta'ala berkata dalam kisahnya Abu Talib. Maunya Nabi, inna kasunya engkau wahai Muhammad la tahdiri, tak bisa menunjuki. Man, orang yang kau cintai supaya dapat petunjuk. Engkau cintai hidayah tahu. Man ahbabta hidayah tahu. Bukan datnya. Tapi, kau kepengen supaya dia dapat petunjuk. Petunjuknya yang kau inginkan pada dia ada. Tapi, kamu nggak bisa menunjukinya. Walakin Allah yahdi mayyasa. Istihadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi dayati Ami Abi Talib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istihada. ini bersungguh-sungguh mengupayakan. Istihadah Allah Nabi Sallam berupaya semaksimalnya dalam menunjuki pamannya Abu Talib. Wadaawilillahi ilallahi fi sahatihi wa fi maradihi kabla iyamut. Rasulullah menyeru mengajak dia mengajak pamannya kepada Allah ketika dia masih sehat, ketika pemainnya masih sehat dan ketika dia pemain sudah sakit sebelum meninggal. Walakin asarra, wa asarra? Terus menerus. Asarra yusiru israr, terus menerus. Tetapi Abu Talib terus menerus di atas agama kaumnya ala diri kaumih. Wa qala huwa ala millati Abdul Muthalib. Maka Nabi beliau berkata, dia di atas agamanya Abdul Muthalib inda mautihi wal iyadu billah ketika meninggalnya Abu Talib wal iyadu billah fanjalallahu Dzalika innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa wal qailu fi syi'rihi. Wa wa ini Abu Talib berkata dalam syairnya. Syair. Syair dengan syair beda. Kalau syair rambut, kalau syair syair. Laulal malamatu aw hadari masabbatin Tawassattani samhan bidaka mubinan. Jadi Abu Talib ini takut atas celaan, takut tercelah. Dia memiliki kewaspadaan dalam supaya enggak tercelah. Kalau dia ganti agama, dari kufur menjadi Islam, dia takut dicela oleh kaumnya. Masa itu celaan. Seandainya aku tidak takut celaan, maka engkau wahai Muhammad mendapati aku dalam keadaan benar-benar membela kamu. Masuk dalam agamamu terang-terangan. Tarakal Islam li Allah yuqala lahu inna asyakhahu dalun. Dia meninggalkan Islam supaya tidak dikatakan kepada dia bahwasanya ya kan? Masayikhnya Abu Talib itu orang-orang yang sesat. Liyasir ala dini asyakhi Supaya Abu Talib ini bisa terus berjalan di atas agama masayihnya, tokoh-tokohnya. Inna wajatna aba'ana ala ummah ini ala din. Wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapatkan nenek moyang kami di atas suatu agama dan kita akan kami mengikuti jejak mereka. Wa inna wa inna ala atharihim. asar yang telah jejak mereka kami ikuti. Wallahi wallahi laula an aji'a subbatin tujarru ala asyakhina fil mahafil lakunna ittaba'nahu ala kulli halatin min ad-dahri jiddan ghayra qawli tahazuli. Jadi demi Allah sekalaulah bukan laula laula an ajia. demi Allah jikalau jikalau aku tidak khawatir membawa dengan suatu celaan yang telannya akan apa? Akan dituangkan kepada masayah kami fil mahabil di tempat ramai, tempat umum. Ya kan? Sungguh kami akan mengikuti dia, Muhammad dalam setiap keadaan sepanjang zaman. Jid dan sungguh-sungguh, bukan main-main. Ghairu tahajul tanpa main-main benar-benar kami mengikuti dia tapi takut akan dicela oleh kaumnya sehingga nggak mau mengikuti keponakannya. Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Apa ya ikhwah? Al maksud ala basiratin. Al maksud yang dimaksud dengan pembahasan ini bahwasanya annahu yakni bahwasanya Abu Thalib di atas ilmu. Apa mana basirah? Ilmu. Ala ilmin Walakinnahu taraka dzalika mutaba'atan li aslafihi wa asyakhihi fasara ilan nar wal billah. Dia atas ilmu tentang kebenaran agamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia meninggalkan itu semuanya demi mengikuti aslafnya, mengikuti salaf-salafnya, mengikuti pendahulunya. Para masayaknya, para tokoh-tokohnya, maka menjadilah dia di neraka. Wal billah. Maka nasiran nabi wa hamahu. Sedangkan dia dalam keadaan membela Nabi, melindunginya hamahu, hama yahmi melindungi. Wabadala zuhud dan kabiran dan dia mencurahkan usaha yang besar dalam menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min azakum dari gangguan kaumnya. Oleh karena ulam yaktubillahu lahu sa'adah. Dan tapi Allah tidak menulis untuk Abu Talib dengan keberuntungan. Maka jadilah orang yang celaka. Wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu fi jamaratin minan nar fasafa ila rabbih fasara fi dahdahin minan nar yagli minha dimaguhu nas'allallahu afiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang dia tentang Abu Talib ini bahwasanya beliau melihat Nabi melihat Abu Talib itu fi jamrat di tengah-tengah apa? neraka. Lalu Nabi SAW meminta apa? Meminta syafaat kepada Rabbnya. Ya kan? Maka menjadilah Abu Talib diangkat dari dalam neraka tadi menjadi di atas neraka. Kakinya nancap di neraka dan otaknya, maginya apa? Mendi, mendidih. Ini penduduk neraka yang paling ringan dari kalangan kufar. Nas'alul afiyah. Taib. Terus mana lagi? Kedua, adapun bagian kedua dari irada, al iradatu syar'iyyah, fa hiya bimana al mahabba wa bimana ma'na ar ridha. Irada syar'iyyah adalah bimana mahabba dan ridha. Tadi yang pertama apa? bimana masih masih ini bimana apa? Irada syar'iyyah maknanya adalah mahabba wa bimana ma'na ridha. Qad yaqa'u muraduhu wa qad la yaqa'u murad ah, qad yaqa'u muradu wa qad la yaqa'u Kadang terjadi apa yang Allah inginkan dan kadang tidak terjadi apa yang Allah inginkan. Ini roda syariah. Rinciannya Allah arada minal ibadi ayya'budu wa Uhu Faminhum man imtasala wa wahadallah wa Ata amrahu wa humul aqal wa man asa wa kafara wa humul aksarun. Ini roda syariah. Dimana cinta dan ridhonya Allah Ta'ala kadang terjadi apa yang Allah inginkan dan kadang tidak terjadi apa yang Allah inginkan. Allah menghendaki dari para hamba seluruhnya agar mereka mengibadai Allah. Agar mereka mentaati Allah tapi di antara mereka ada yang melaksanakan perintah, ada yang mengesahkan Allah, ada yang mentaati perintahnya dan ini yang sedikit. Dan di antara mereka ada yang bermaksiat, durhaka dan kufur dan mereka yang paling terbanyak. Jadi Allah menginginkan dari hambanya agar seluruh hambanya ini adalah mengesahkan Allah, mentaati Allah, tapi nggak harus semuanya terja terjadi. Ini katakan irada syari, syariah. Bukan semua yang Allah inginkan terja terjadi. Kenapa? Karena nggak ingin nggak ingin menjadikannya, nggak ingin kaunnya, nggak ingin takwinnya, menginginkannya tapi takwinnya di? tidak, terjanya di, tidak. Apa? Kemaksiatan kita terjadi atas hanya Allah. Ya kan? Tari, tapi roda syariahnya nggak terjadi. Hari-hari kita berbuat maksiat. <clears throat> terjadi maksud dari kita. Ini adalah irada irada hanya irada di mana hanya Allah kemaksiatan kita terjadi atas masih hanya Allah kehendaknya Allah. Tapi irada yang sehari yang nggak terjadi dari dari kita ketika kita berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah nggak mengendaki supaya kita berbuat maksi maksiat. Allah mengendaki supaya kita berbuat baik. Nah, maka nggak terjadi apa yang Allah iradakan dari sisi apa? Irada syari syariah. Ini yang diinginkan oleh Syekh bin Bas. Insyaallah. Hadil iradatu yukullah iradatun syar'iyatun bimanal mahabba wa bimanal rida arada ay yu'minu ay ahabba minhum dhalika wa radiya minhum dhalika walakinal aksarin lam yaf'alu. Tapi ya, insya Allah kita lanjutkan nanti pada waktu yang datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.